Thank you. lawan ini bos ini mah kayak ada remote nya ini mungkin iya capek <laughs> kamu ini buat patokan mbak jadi coba kalau volumenya kan kurang kan gitu. udah kayak ya? mesin aja ini udah robot enam delapan empat tujuh Jangan lupa